لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر Alhamdulillah para jemaah sekalian kaum muslimin Bapak-bapak ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pas sholat maghrib kita berkumpul di tempat yang mulia di salah satu rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana berkumpul di tempat ini dalam rangka juga menunggu waktu sholat isya ini termasuk dalam sabda Nabi SAW yaitu di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan yang hanya diperoleh dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu yang salah satunya tentunya yang Rasulullah itu menunjukkan wa'ud sumber muat di bil basari yaitu seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid yaitu seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid Syekh Profesor Dr. Mustafa al ketika menjelaskan di sini beliau menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang hanya selalu berkait dengan istri di antara bentuknya dia menunggu waktu sholat yaitu dia berada antara waktu maghrib dan isya misalnya ini adalah bentuk menunggu waktu sholat maka akan termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi jadi dia akan mendapatkan keutamaan yang hatinya tapi tergantung selalu tergantung dengan masjid maka dia akan mendapatkan keutamaan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan dan pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala saja. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa duduk di dalam majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan kita di dunia, diangkat berbagai macam kesulitan dan kita pun dimudahkan di dalam urusan di akhirat mendapatkan naungan Allah, mendapatkan pertolongan Allah dan juga mendapatkan syafaat yang nanti akan memudahkan urusan kita di akhirat kita. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan juga setiap orang yang mengikuti jejak mereka dan kita juga sekaligus untuk mengikuti jejak mereka yang mulia karena dari mereka kita mendapatkan contoh-contoh yang baik dalam ibadah, contoh-contoh yang baik dalam berkeyakinan yaitu berakidah dan inilah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Baik pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah zikir. Yang tadi telah disampaikan, moga kita tidak lari dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faskuruni askurkum washkuruni wa la takfurun." kepada kepadaku ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. ni dan bersyukurlah kepada kepadaku yaitu kepada Allah maka aku juga akan membalas kebaikan yang telah kalian perbuat pada kalimat Fazkuruni askurku kepada aku, maka aku akan mengingat kalian Allah akan mengingat kalian Ini menunjukkan bahwa yang namanya zikir punya keutamaan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Tatkala kita susah, Allah memberikan pertolongan. Tatkala kita berada dalam kesulitan-kesulitan, karena kita selalu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Nabi SAW juga pernah mengatakan dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi SAW itu bersabda Ta'arraf ilallahi firrafa Ya'rifka fi syiddah Kenalilah Allah firrafa ketika kalian dalam keadaan lapar Ya'rifka fi syiddah Maka Allah akan mengenalimu ketika kita dalam keadaan susah Tatkala kita dalam keadaan lapar yaitu dalam keadaan senang, dalam keadaan waktu senggang, dalam keadaan waktu luang, dalam keadaan sehat kita rajin bersyukur kepada Allah, maka tak kala kita susah, Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada kita. Tidak seperti keadaan sebagian kita ketika susah, ya saat sakit, saat akan bersabar berumur, atau di antara saudara yang ada yang menderita kesulitan atau yang ada yang mungkin terlindungan itu berdunia, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala paling bagus kita ingat Allah itu setiap saat tatkala susah kita ingat Allah tatkala senang pun kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti keutamaan Zikir yang pertama Jika kita mengingat Allah Allah akan senantiasa menolong kita Keutamaan zikir yang pertama Kalau kita mengingat Allah Allah akan senantiasa menolong kita Kemudian zikir pula Ini adalah sesuatu yang dapat menghidupkan hati. Yang namanya zikir ini adalah sesuatu yang dapat menghidupkan hati. Sebagaimana orang yang lalai dari zikir, hatinya akan mati. Sebagaimana diibaratkan oleh Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah mengibaratkan bahwasanya seseorang yang berpikir itu keadaannya itu akan baik namun tatkala dia itu lepas dari zikir, maka keadaannya seperti halnya ikan yang keluar dari kolam. Seperti halnya keadaan ikan yang keluar dari kolam. Ibnu Taimiyah memberikan ibarat bahwa orang yang lalai dari zikir itu keadaan hatinya itu bisa mati. Keadaan hatinya itu bisa mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, yang memberikan kita petunjuk, ya yang kita berikan petunjuk agar hati kita ini bisa subur dengan zikir dan Allah punya sifat al-hayat yaitu Allah punya sifat maha menghidupkan Allah punya sifat itu maha menghidupkan di antara bentuk menghidupkan yang Allah Subhanahu wa taala perbuat di antara yang menghidupkan yang sudah mati Allah itu akan bangkitkan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bisa pula menghidupkan hati-hati setiap hati yang ketika itu dalam keadaan mati. Setiap hati yang itu dalam keadaan mati. Maka seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wadil Sayyid. Ibnu Taimiyah itu pernah menerangkan uh, Ibu itu pernah menerangkan tentang keadaan gurunya. Itu gurunya ibu Taimiyah selepas sholat subuh. Mungkin di antara kita yang biasa ada yang lakukan ya setelah subuh mungkin tidur lagi ke kurang subuh kan setengah lima waktu masih jauh antara habis subuh dengan waktu kerja itu masih jauh masih ada kesempatan untuk tidur Ibu yang kebiasaannya selepas sholat subuh beliau berpikir selepas sholat subuh beliau bersibuk membaca zikir pagi dan petang yang ada di dalam buku ini. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita mengamalkan zikir ini. Ya, namun kita ambil faedah dari Ibnu Taimiyah. Ditanyakan oleh di muridnya Ibnu Qayyim. Wahai murid, kenapa engkau setiap selesai sholat subuh kebiasaanmu itu membaca zikir? Maka ketika itu dia katakan bahwasanya seandainya aku tidak membaca zikir ini, ya aku melepaskan zikir pagi dan petang, maka keadaanku nantinya jadi malas. Keadaanku jadinya nantinya kurang semangat untuk beribadah. Ya kurang semangat untuk beribadah. Maka mungkin di antara kita sejak pagi itu sudah malas-malas karena mungkin melupakan zikir pagi karena merupakan zikir-zikir pagi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbangkan. Kebiasaan itu Taimiyah mengolah hatinya itu sejak pagi hari. Makanya baginda Nabi SAW sejak pagi pun beliau punya kebiasaan seperti ini. Ada seorang budak namanya Juwairiyah. Ketika pagi hari dia ini punya kebiasaan zikir sampai matahari terbit. Namun setelah subuh Nabi SAW sudah baca zikir beberapa zikir tertentu yang bisa mengalahkan zikir yang dilakukan oleh budak ini, budak jual ini. Ketika itu Nabi SAW menemuinya, kemudian tanya, apa yang kamu lakukan? Oh, lama sekali zikirnya. Ya, kemudian Nabi SAW itu beritahu, aku sendiri membaca zikir sama dengan kamu, namun zikirku ini bisa mengalahkan zikir yang kau lakukan. Apa yang zikir yang Nabi SAW itu baca? yaitu Nabi Muhammad membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini ada dalam bacaan istighfar. Kemudian selepas sholat subuh juga Nabi SAW itu punya kebiasaan ya selepas subuh beliau langsung membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala dan amalan yang moga-moga diterima. Tiga hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta selepas sholat subuh. Allahumma yang berupa ilman nafi'ah yang Allah berikan kepada ilmu yang bermanfaat. diskon thayyibah dan rizki yang thayyib. Wa amalan mutaqabbala dan amalan yang moga-moga diterima. Maka kita kembali tadi pada pembahasan pengutamaan zikir, berarti pengutamaan zikir yang keluar Zikir itu semakin menghidupkan hati Hati yang lalai dari zikir maka keadaannya seperti ikan yang lepas dari kolam. Ikan kalau lepas dari kolam padahal dia sangat tergantung sekali pada air, maka keadaannya itu bisa mati. Ini diantara keutamaan zikir secara umum. Nanti akan saya sebutkan ada zikir-zikir pagi dan petang, ya, yang nanti punya keutamaan keutamaan tersendiri. Nah sekarang kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan zikir. Ibnu Qayyim kita menyebutkan bahwasanya zikir itu ada tiga macam. Ibnu Qayyim kita menyebutkan zikir itu ada tiga macam. Zikir yang pertama dengan kita menyebut asmaul husna, nama-nama Allah yang mulia atau kita menyanjung Allah. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmaul husna atau pujian-pujian kepada Allah. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis kita membaca uh, eh, pada Allah dengan menyucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, menetapkan sifat sempurna bagi Allah dan kita juga menetapkan Allah satu-satunya yang kita sembah. Seperti kita mengucapkan misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini diantaranya kita baca sesudah sholat. Ya, sesudah sholat kita bisa uh, amalkan zikir tadi uh, dengan beberapa cara untuk bacaan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar bisa bentuk yang pertama membaca subhanallah 33 kali lalu alhamdulillah 33 kali lalu Allahu akbar 33 kali lantas ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 99 tadi dikenapkan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir jadi genap 100. Bisa juga bacaannya disambung yang satu riwayat menyebutkan bacaan itu disambung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar. Ada subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar dibaca 33 kali. Bisa juga dengan cara menyambut seperti itu. Dua cara tadi dibolehkan. Ya, dua cara tadi itu dibolehkan. Jadi bisa baca subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali. Dan ini dikatakan sama dengan tadi yang dilakukan secara terpisah pisah Nah ini berpikir yang pertama dengan kita menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala menyebut asmaul husna nama-nama Allah yang mulia dan kita menyucikan Allah dari segala macam kekurangan menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Jadi bentuk pikirnya ini sama seperti yang kita lakukan. Bentuk pikir yang kedua, yang lebih menyebutkan bentuk pikirnya adalah dengan mempelajari perintah-perintah dan larangan Allah dengan mempelajari perintah-perintah dan larangan Allah. Yang ini kita biasa dapatkan dalam majelis ilmu. Ketika kita mengkaji suatu hukum, ya kita mengkaji suatu hukum masalah perintah, atau kita mengkaji suatu larangan, larangan-larangan Allah. Maka ini sudah bagian dari zikir. Ini sudah dihitung bagian dari zikir. Oleh karena itu para ulama menyebut majelis ilmu yang mempelajari perintah dan mempelajari larangan itu adalah bagian dari majelis zikir, majelis amal zikir atau majelis zikir. Yang dimana disebutkan dalam hadis misalnya Nabi SAW mengatakan wa mastama orang fi baiti min buyutillah. Tidaklah suatu orang itu bertemu di rumah Allah. Yaitu kita Allah mereka membaca kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum dan mereka saling mengkaji satu dengan yang lain mengkaji kitab Allah yaitu mengkaji Al-Qur'an itu ada dua bentuk yaitu kita baca ya dan disuruh kita baca dengan aturan-aturan tajwid kemudian yang kedua mempelajari Al-Quran yaitu dengan mempelajari tafsirnya biar mudah untuk dipahami. Nah, ini disebut wayatadawasu mahu bainahu. Kemudian Nabi yang menyebutkan ilah nasir alaikum sakinah Maka ketika itu nanti akan turun kepada mereka ketenangan Wahai umur malaika dan akan turun mereka ketika itu Wajabarullah biman indah dan Allah akan memuji-muji orang yang berada dalam majelis zikir, dalam majelis ilmu di sisi para malaikat yang mulia, di sisi para malaikat yang mulia. Mereka akan mendapatkan sajuran sajuran dari ya para mereka dahulu. Ini juga disebut dengan ya bagian dari zikir. Jadi kita belajar mengkaji masalah halal dan haram. Ya, kita mengkaji masalah hukum sholat, kita mengkaji masalah hukum puasa, kita mengkaji masalah hukum zakat atau permasalahan saja. Ini adalah bagian dari kita itu Ini bentuk zikir yang kedua. Kemudian yang ketiga, zikir yang ketiga bentuk itu adalah ya, dengan mengingat nikmat-nikmat Allah dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan la syakartum la azidannakum jika kalian itu mau bersyukur maka aku akan menambahkan nikmat-nikmat bagi kalian la in syakartum la azidannakum jika kalian mau bersyukur maka aku akan menambahkan nikmat-nikmat bagi kalian. Mengingat nikmat ini, ini adalah bagian dari zikir kata kedamaian. Jadi faedahnya tadi orang yang banyak banyak nikmat Allah kemudian dia syukuri, maka akan terus menambahkan nikmat-nikmat yang senang. Berarti jenis zikir itu ada berapa macam tadi? Ada berapa? Tiga. Yang pertama Asmaul Husna nama Kemudian yang kedua mempelajari hukum-hukum ya perintah dan larangan Allah. Kemudian yang ketiga dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari zikir dan orang yang melakukan tiga macam zikir tadi dia akan mendapatkan pahala yang melimpah. Adapun yang kita kaji secara khusus adalah zikir yang pertama. Adapun yang kita kaji secara khusus adalah zikir yang pertama, yaitu kita berzikir dengan menyebut subhanallah, kita berzikir dengan menyebut alhamdulillah, kita berzikir dengan menyebut Allahu akbar. Nah, sekarang ada aturan-aturan yang bisa dilihat di buku pada halaman-halaman awal, halaman-halaman pertama, yaitu tentang petunjuk dalam pikiran. Nah di situ diterangkan karena buku ini judulnya adalah zikir pagi petang. Kapan waktu dibacanya zikir pagi dan kapan waktu dibacanya zikir petang ini? Zikir pagi ya, ini para ulama katakan zikir ini dibaca mulai waktu subuh itu masuk dan berakhir ya bisa sampai waktu zawal yaitu menjelang matahari itu bergeser ke arah barat yaitu menjelang waktu zuhur. Namun waktu yang utama adalah waktu dari setelah sholat subuh atau masuk waktu subuh sampai matahari itu terbit. Nah ini waktu membaca zikir pagi. Adapun zikir petang, ini para ulama punya perselisihan yang kuat untuk awal waktunya. Ada yang mengatakan dari waktu zawal di siang hari sampai matahari tenggelam. Ada juga ulama yang mengatakan dari ba'da asar. Setelah sholat asar atau setelah masuk asar sampai ya ba'da asar sampai matahari tenggelam. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya waktu zikir petang ini dibaca setelah matahari tenggelam yaitu saat mulai waktu maghrib sampai pertengahan malam. Walau alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah zikir petang dibaca selepas maghrib ya setelah matahari itu tenggelam sampai pertengahan malam. Dalil-dalilnya ada di sini kami sebutkan hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah zikir petang disebut dengan istilah masa. Masaan ini diterangkan dalam hadis dengan istilah Laila dan Laila itu artinya malam. Ya maka kalau dikatakan zikir petang berarti zikir yang dibaca pada waktu malam hari setelah matahari itu tenggelam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga aturan yang perlu diperhatikan zikir ini hendaklah dibaca dengan merenungkan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi bagusnya membaca zikir itu juga dengan memahami arti. Bagusnya kita membaca zikir dengan memahami arti. Dikatakan oleh para ulama di antaranya Syekh Abdul Aziz At-Tariqi. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya zikir itu seperti orang itu minum obat. Zikir itu seperti orang itu minum obat. Coba kalau kita minum obat, kita tidak tahu obat yang kita pakai. Mungkin sama-sama sama-sama cairan yang bentuknya mungkin kita lihat ini seperti obat tetes mata. Namun yang satu itu insol, yang satu itu kalpanas. Sama nggak bentuknya? Nah, insol dan kalpanas itu sama atau tidak? Insol obat apa? Tetes mata. Kalau panas? Untuk obat panu. Ada yang pernah cerita uh, dia matanya sekarang mengalami gangguan karena temannya itu ngerjain dia seharusnya dia pakai instop ya. namun karena tidak tahu temannya itu ngerjain ganti dengan kalpanas artinya kalpanas yang ditetes di matanya setelah itu matanya agak sedikit gangguan karena salah dalam penggunaan obat. Ibaratnya dengan zikir itu apa? Orang yang berzikir kalau dia tahu artinya maka dia gunakan obat dengan tepat. Maka kalau zikir tidak dipahami artinya berarti bisa salah dalam memahami zikir. Dia minta ampunan, ya dia maksudnya meminta ampunan ternyata meminta rezeki. Ya dia minta agar dilunasi utang, eh ternyata permintaannya berbeda. Maka baiknya zikir itu dipahami maknanya seperti kita berdoa. Saat kita berdoa, kita ditentukan juga doa kita itu dipahami maknanya. Maka asalnya doa gunakanlah bahasa yang kita pahami. Kecuali di dalam sholat menurut mazhab syafi'i ya di dalam sholat tidak boleh digunakan doa dengan bahasa manusia yaitu bahasa selain bahasa Arab. Seandainya di dalam surat itu menggunakan bahasa Arab, bahasa selain bahasa Arab, yaitu bahasa kita-kita ini, bahasa Indonesia, sholatnya batal. Maka di dalam sholat, misalnya ada anjuran membaca doa ketika sujud, maka memakai doa yang dalam bahasa Arab seperti Rabbi Firli wali wali walidayya warahmu warahmu ya atau ketika tahiyat akhir sebelum salam itu juga dianjurkan untuk berdoa kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa seperti ini ya, ini dengan bahasa Arab. Maka tadi saya katakan ini boleh dibaca di dalam sholat. Ya, kalau kita menggunakan bahasa manusia yaitu bahasa selain bahasa Arab, maka menurut Mazhab Syafi'i kalau ini dibaca dalam sholat maka sholatnya tidak sah maka cuma dibolehkan di ruang sholat menggunakan bahasa manusia bahasa yang kita pahami tadi. Jadi kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Maka ini lebih utama. Maka sebagaimana ada hadis di sini yang kami sebutkan yaitu Nabi SAW itu mengatakan ada hadis di halaman ke-6 Allah wa antum muqinuna bil ijarah Mintalah doa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin doa tersebut itu dikabulkan. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin doa tersebut dikabulkan. Wa'lamu Allah la yastajibu du'a'a min qalbin ghafirin lahin. Dan Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan dari hati yang main-main. Kalau hati yang lalai itu maksudnya tidak dia pahami apa isi doanya. Dari hati yang main-main tidak serius ketika dia meminta doa. Maka cara kita berdoa yaitu berdoa dengan penuh yang keyakinan. Dalam hadis ini diajarkan tiga adab berdoa, yaitu hendaklah tatkala berdoa penuh keyakinan. Itu yang pertama. Ada berdoa yang lainnya hendaklah berdoa memahami isi doa. Apa yang diminta itu dipahami. Kemudian yang ketiga yang dibaca atau yang doa yang dipanjatkan tadi dalam keadaan serius dalam meminta, jangan dalam keadaan main-main. Kemudian aturan yang berikutnya lagi, yang keempat, ketika zikir yang lebih afdal itu dilakukan dalam keadaan suci. Itu suci dari hadas. Ketika kita kentut maka kita berwudu. Ya ketika kita bentuk maka kita itu berwudu. Kemudian ketika kita Uh, dalam keadaan junub maka kita mandi. Harus dalam keadaan uh, di, diperintahkan ketika kita berzikir itu dalam keadaan suci. Namun para ulama sepakat kalau orang yang berhadap seperti wanita haid tetap sah ketika dia itu berzikir. Wanita haid dia tetap dikatakan sah atau dibolehkan dalam keadaan haid dia itu bersuci. Nah ini aturan yang keempat yang lebih optimal ketika kita bersuci kita dalam keadaan suci. Nah Nabi seorang saja ketika beliau pernah diberi ucapan salam. Nabi SAW ketika diberi ucapan salam, beliau tatkala itu belum dalam keadaan suci. Beliau ambil air wudhu dulu, kemudian baru beliau jawab ucapan salamnya tersebut. Kemudian aturan yang kelima yang paling afdol, yang paling utama adalah zikir dengan menggunakan jari jemari. Ya, karena apa? Dalam hadis disebutkan dengan jari jemari ini nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ini akan menjadi saksi bagi setiap orang yang berzikir dengan hitungan jarinya Ini akan menjadi saksi pada hari kiamat Jadi berzikir dengan jari itu adalah zikir yang utama Kemudian yang terakhir zikir tersebut hendaklah dirutinkan setiap waktu. Kalau ada zikir pagi petang seperti yang ada di sini, itu hendaklah dirutinkan setiap waktu. Nabi SAW pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, khayur, uh, eh, ayun nasi khayur, manusia manakah yang terbaik? Kemudian ketika itu Nabi SAW itu menjawab, ya, mentolak umurmu wahai wa Yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang banyak umurnya dan baik amalannya. Kemudian seorang sahabat menyebut, wahai Rasulullah, amalan dalam Islam itu begitu banyak. Bagaimana kita bisa menghimpun itu semuanya dan istiqomah untuk melakukan amalan-amalan yang ada? Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, ya, la yazalu lisanka rabbatan Hendaklah lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang paling bagus adalah zikir yang senantiasa dilakukan, yaitu lisan kita senantiasa baca eh, senantiasa dibasahi dengan zikir. Ini yang paling utama. Sebagaimana itu dalam hadis Aisyah disebutkan dan Rasulullah itu mengatakan ya bahwasanya amalan yang paling baik kata Nabi aku akmalin Allah adwa wa wa amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dilakukan rutin walaupun jumlahnya itu sedikit. Jadi kalau kita continue senantiasa melakukan amalan tersebut itu lebih baik daripada banyak sekaligus namun cuma satu waktu saja kita lakukan. Jadi amalan yang continue itu lebih bagus daripada amalan yang banyak namun cuma dilakukan sekali saja. Adapun keutamaan misalnya zikir pagi Orang yang membaca ayat kursi misalnya ketika pagi hari dia membaca ayat kursi Allahu la ilaha Maka dia akan mendapatkan perlindungan sampai waktu petang. Jadi dari pagi dia dibaca, dia akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu petang, sampai waktu sore. Kemudian juga diantara antara zikir misalnya yang dibaca ketika pagi hari ada bacaan sayyidul istighfar. Sayyidul Istighfar itu bisa dilihat di halaman 19 yaitu bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mas a'udzu bika kita syarri ma sana'tu laka binikmatika alaiya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yakfiru dhunuba illa anta Kata Nabi SAW siapa membaca zikir ini Ya, di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan Lalu ia mati pada hari tersebut sebelum petang hari, maka ia akan menjadi penghuni surga. Orang yang baca zikir ini di pagi hari dalam keadaan penuh keyakinan, ya, dan dia mati sebelum waktu petang, maka dia akan menjadi penghuni surga. Sama seperti zikir ini dibaca ketika petang hari, yaitu selepas matahari tenggelam tadi, maka dia akan kalau dia itu mati sebelum menjelang pagi, maka dia akan menjadi penghuni surga. Contohnya lagi misalnya zikir bismillahirrahmanirrahim sama' Ada di halaman ke-26, zikir nomor 9 untuk zikir pagi. Zikir ini artinya dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu dibunyi dan di langit tidak akan berbahaya, tidak akan memberikan bahaya untuknya. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa manfaat yang membaca zikir ini? Disebutkan dalam hadis barang siapa membaca zikir tadi bismillahirrahmanirrahim alim maka dikatakan kalau zikir ini dibaca tiga kali di pagi dan petang hari maka tidak akan ada yang mendatangkan bahaya tiba-tiba untuknya jadi tidak ada bahaya yang tiba-tiba yang diberikan kepadanya kalau dia rutin membaca zikir ini maka zikir ini yang terakhir kami sebutkan ini ini adalah zikir yang sangat ampuh dibandingkan dengan orang itu memakai jimat-jimat ya, ada yang memakai jimat tujuannya untuk melindungi dirinya ya boleh jadi ya, dia memakai jimat berupa gelang berupa kalung atau berupa cincin atau mungkin sekarang lagi tren apa baru akhir punya keyakinan-keyakinan bahwa bahwasanya ini bisa melindungi dia dari bahaya. Seperti ini nanti sama-sama tidak turunkan. Yang Nabi SAW turunkan bagaimana? Baca zikir nadi. Ini lebih melindungi daripada memakai jimat-jimat semacam tadi. Maka tentang jimat Nabi SAW itu mengatakan Man ta'alla kota makan faqad asyraf Siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka dia telah berbuat syirik. Siapa yang memakai jimat-jimat? Jimat-jimat itu ada yang sebagai penglaris, ada yang sebagai pengasih, ada yang tujuannya melindungi diri, ada yang tujuannya untuk cari jodoh. Ya, ada yang tujuannya biar dagangannya ya itu tambah laris, biar banyak pengunjung yang datang. Bentuknya macam-macam. Kalau anggapannya untuk melindungi diri pakai jimat-jimat tadi, zikir ini lebih utama. Maka jangan pilih sesuatu yang dinilai syirik, padahal ada sesuatu yang banyak mendatangkan kebaikan melindungi kita dari berbagai macam bahaya yaitu membaca zikir semacam ini. Nah ini diantara keutamaan zikir yang ada mudah-mudahan bermanfaat. Ya yang kita kaji berarti di sini adalah masalah keutamaan zikir tadi, kemudian aturan-aturan dalam berzikir dan tentang masalah keutamaan zikir pagi dan petang. Demikian insyaallah nanti setelah saya kita akan melihat sisi dari jawab. Subhanallah wa bihamdihi wa an la ilaha illa wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.